Sekarang ini kita mendengar adanya seruan dari salah satu bibah masa kini. bibah di era globalisasi yaitu Usama bin Laden dan kawan-kawannya adanya sebuah resolusi jihad seruan jihad global peperangan global yang bersifat ofensif menyerang kaum Yahudi dan antek-anteknya Yahudi dan para loyalis-loyalisnya mereka-mereka yang berwala terhadap kaum Yahudi dan kepentingan-kepentingan Yahudi sehingga saat ini Usama bin Laden mengumumkan perang global di seluruh penjuru. Loh, kenapa kok di Indonesia dilakukan peledakan-peledakan padahal itu kan nggak ada Yahudi di sini. Mereka tidak kemudian tidak secara langsung hanya saja kaum Yahudi, tetapi para loyalis-loyalis Yahudi juga menjadi sasaran karena sudah dinilai sebagai kafir. Sehingga kalau sudah kafir maka darahnya itu halal untuk ditumpahkan. Apa hujah mereka di dalam mengumandangkan resolusi jihad global di seluruh dunia kali ini. Bukan mereka tidak punya dalil. Sehingga keliru beberapa kiai, beberapa tokoh dan narasumber yang menyatakan bahwa mereka-mereka itu tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sama sekali. Sangat keliru. Ketahuilah bahwa mereka itu berhujjah berdalil pula dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meyakini bahwa sekarang ini sudah saatnya kaum muslimin menyerang kaum Yahudi di mana saja. Dengan tegas Usama bin Laden menyatakan bahwa di mana Anda wahai muslim mendapatkan kesempatan untuk membunuh kaum Yahudi, di mana saja dan kapan saja bunuh dia tanpa harus bermusyawarah lagi. Masya Allah. Seruan dari seorang bibah yang diseru kaum muslimin secara umum di mana saja, kapan saja. Siapa yang akan mempertimbangkan? Siapa yang akan menentukan di daerah tertentu sudah harus diserang dan tidak? Siapa yang berhak memfatwakan itu? Semuanya serba carut marut. Dan inilah yang kemudian ditiru oleh teroris eh, yang bau kencur kayak Imam Samudra menyeru umat Islam di mana saja untuk menyerang dan membunuh. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من الذين أوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم ما حرم الله ولا يدينون دين الحق seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kaum yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sampai mereka mau membayar jizyah upeti dalam keadaan mereka hina dina imma Islam kalau nggak mau masuk Islam maka bayar jizya yang ada hanyalah perang kalau nggak mau diperangi bayar jizya perintah yang menurut mereka sebagai ayat terakhir yang berlaku sampai hari ini begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Perangilah kaum musyrikin di mana saja kalian mendapati mereka. Sekarang ada nggak kaum musyrikin? Banyak. Di negeri kita banyak. Orang Hindu, Buddha, Nasoro. Nah, lah ayat ini kan sudah tegas menyatakan Qatlul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrikin di mana saja kalian mendapati mereka. Enggak hanya di Mekah ataupun Madinah, tetapi meliputi juga di Jakarta, di Surabaya, di Solo. Di mana saja. Perangi orang musyrikin, wahuduhum, tangkap mereka. Ini ayatnya. Wah suruh kepung mereka. Ayo kita keluar sama-sama ngepung kaum Nasoro sekarang di jalan raya sana. Loh, ayat Al-Quran ini di surat Taubah. Luar biasa kan? Wah lahum kulla marsot. Intai mereka terus di tempat-tempat pengintaian. Bunuh, tangkap, kepung, intai, terus menerus. Ini perintah. Di mana saja kata Allah. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan faqtulul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Perangi kaum musyrikin secara menyeluruh, secara global sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Ayat-ayat ini benar adanya di dalam Al-Qur'an ayat-ayat ini munazzalatun min indillah diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jal hak adanya benar adanya kemudian mereka menyatakan bahwa ayat ini adalah sebagai nasikh sebagai ayat-ayat pemansuh penghapus hukum terhadap ayat-ayat yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menahan diri. Sehingga yang ada hanyalah perang dan perang. Gak ada rincian orang-orang kafir. Gak berlaku lagi orang-orang kafir dirinci mana yang kafir harbi, mana yang dini mana yang muahad atau muahid, mana yang musta'man. Gak ada. Sampai-sampai di website kita kaum teroris Khawarij marah kebakaran jenggot. kebakaran kopiah Ustaz karena nggak punya jenggot sudah dipotongin. Iya karena sekarang sudah mulai apa potongin jenggot semua. Nah, banyakkan mereka sudah mulai motongin jenggot khawatir terbongkar. Ya nggak apa-apa kebakaran kopiah. Nah, nah menyatakan bahwa apa itu Lukman Ba'abdi itu munafik nggak pernah berjihad satu lagi menyatakan lah kalau tidak semua orang kafir boleh dibunuh berarti tidak semua anjing najis Masya Allah pakai kias ahli kias ini ya nah marah mereka kita lihatkan ya dari komentar-komentar ini semua menunjukkan tentang bagaimana jahilnya mereka. Orang yang jahil itu cenderung marah ketika berdialog, tidak bisa mengumumkakan pekerja. Ini mereka. Kalau sudah nggak marah, nggak ketahan, akhirnya apa? Yang ada tampar, tampar nggak cukup, bunuh nggak bunuh nggak cukup, bom sisa nafis. Lu masa begitu? Iya. Ketika mereka kalah hujah terhadap para sahabat, mereka bertindak gegabah dan kemudian ngawur. Maka yang jadi sasarannya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dibunuh beliau ketika hendak sholat subuh. Sudah kalah hujah. Menghadapi Ibnu Abbas sudah tidak mampu lagi akhirnya perang ketika mereka dikalahkan dalam perang tersebut mereka balas dendam dan sakit hati Ibnu Muljim dengan marahnya yang berapi-api segera menuju kepada Ali bin Abi Thalib dan membunuhnya dan sekian pihak lagi dibunuh oleh mereka di masa ini Ketika mereka kehabisan hujah di negeri Yaman menghadapi Syekh Mukbir rahimahullah dan para masyayikh di sana, mereka berupaya untuk membunuh beliau. Sekian kali upaya pembunuhan dilakukan. Ketika Syekh berkhutbah berceramah di kota Aden, tiba-tiba mereka jamaatul jihad yang sebenarnya adalah jamaatul fasad meletakkan bom di belakang tembok masjid ini. Hati-hati, jangan-jangan ada bom di belakang. Coba diperiksa ya, nanti. Nah, namun Allah masih menyelamatkannya. Mereka marah. Beberapa murid di Syekh Mukbil ditembaki, sebagian mereka mati. Seorang salah seorang Syekh Syekh Ahmad Al-Maqtali ditembak di masjidnya diberondong dengan peluru. Ketika ketika keluar selesai sholat datang salah satu dari ahlul babil dan mengarahkan senjatanya memberondong beliau dan tersungkur beliau mati di masjid di waktu eh, ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan seterusnya Syekh Jamilur Rahman di Afghanistan ketika mereka sudah tidak mampu menghadapi beliau dengan hujah dan kemudian beliau dituduh sebagai pemecah belah umat sebagai penjilat dan seterusnya sudah kehabisan hujah akhirnya mereka membunuh beliau dan menembaki murid-muridnya itulah kaum khawarij tetapi ahli sunnah tidak boleh gentar Ahli sunnah yakin bahwa semua itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi kabar gembira kepada kita semuanya ahli sunnah kaum muslimin secara umum di mana Rasulullah menyatakan tentang kaum khawarij di mana hadis ini diriwayatkan oleh al Imam Ibnu Majah dari hadis Abi Umamah Al-Bahili rahimahullah ketika kaum Khawarij Al-Azariqah yaitu pengikut Nafi' bin Al-Azraq diperangi dan kepala mereka dipenggal oleh khalifah pada waktu itu mestinya memang segera dipenggal mereka karena inilah bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kepala-kepala mereka dipancangkan di hadapan istana khalifah pada waktu itu. Kemudian Abu Umamah menyatakan sambil meneteskan air mata, "Kila bunar, kila bunar, kila bunar." Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Abu Umama ini seorang sahabat yang terkenal dengan adab dan akhlak dan kelembutan hati. Tapi dengan tegas menyatakan pernyataan itu. Kila bunnar, kila bunnar, kila bunnar. Syarru qatla tahta adimis sama kutilu. Ah, mereka adalah sejelek-jelek bangkai, sejelek-jelek jenazah. Di bawah kolong langit yang telah terbunuh Kemudian Abu Umama melanjutkan wa khairu qatla qutilu tahta adinis sama man qatalahum haula dan semulia-mulia jenazah yang terbunuh di bawah kolong langit ini adalah pihak-pihak yang terbunuh atau dibunuh oleh kaum khawarij. Kita memberi kabar gembira kepada keluarga-keluarga yang saudaranya terbunuh menjadi korban kebiadaban kaum khawarij, keluarga-keluarga muslimin. Kita berharap mudah-mudahan tergolong sebagai khairu qatla. Semulia-mulia jenazah, semua semulia-mulia orang yang terbunuh. Maka ini adalah kabar gembira dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas dasar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada umat ini untuk memerangi mereka. Dalam hadis yang kita dengarkan bersama sebelum ini akan munculnya suatu kaum yang muda belia umurnya, yang dungu pemikirannya. Di akhir hadis Rasulullah menyatakan, "Aina laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajra 'inda Allah qiyamah." di mana saja kalian mendapati mereka, perangi mereka, bunuh mereka. Karena sesungguhnya dalam upaya membunuh mereka ter, terkandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Perintah dari Rasul. Tapi perlu diingat ya, membunuhnya bersama waliul amr. Bukan kemudian sekarang ayo rame-rame menjalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dapat pahala. Eh, enggak, karena saya sempat mengisi di suatu tempat membawakan hadis-hadis ini, kemudian ada pertanyaan melalui kertas. Ustaz ada tetangga saya di kampung saya yang berpemikiran khawarij. Sudah dinasehati ini masih tetap apa boleh saya penggal. Waduh. Bahaya ini. Nah, Enggak, bukan begitu penerapannya. Jangan kita terperosok kepada cara berpikirnya khawarij yang pendek. Ya, penerapan ayat dan hadis harus melalui bimbingan para ulama. Yang berhak melakukan itu adalah waliul amr. Yang berhak melakukan itu adalah wulatil umur. Nah, mereka yang akan mengaturnya. Sekedar nasihat, penggalah mereka. Nasihat buat siapa? buat yang memang berhak. Nah, tapi termasuk yang jahat kaum ruai dibah di masa ini adalah pihak-pihak yang menamakan dirinya dengan komisi HAM. Sok mau membela hak asasi manusia tapi dengan kejahilan. Sok mau membela orang-orang yang terbolimi tetapi dengan cara-cara orang-orang kafir, dengan cara-cara kaum Yahudi. Sehingga kesian pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan kekuatan iman. Ketika hendak menindak, malah yang disorotin adalah beberapa kekeliruannya. Wah, sudah melanggar HAM. Ada kelompok Mahdi, Imam Mahdi, yang di mana itu? Di Palu ya? Di Palu, betul. Nah. Imam Mahdi yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan mengajarkan ajaran sesat yang mengandung kekufuran. Kalau ketemu Umar Ibnul Khattab sudah dipenggal selesai. Nah, sekarang yang disorotin dan diekspos adalah kekeliruan kepolisian di dalam mengambil tindakan ditinjau dari sisi ham. Masya Allah. Ini adalah para ruai bidah, para provokator di masa ini juga. Yang membuat suasana ini semakin carut marut. Walifiddina azdani Allah yakum. Maka kembali kepada seruan Usama bin Laden dan kawan-kawannya yang menyerukan adanya perang global di masa ini dengan dalil-dalil Al-Quran yang kita dengarkan sebagiannya. Kita perlu tahu bagaimana pengarahan para mufassirin, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in dan para ulama di masa ini. Apakah memang benar ayat-ayat yang memerintahkan semacam firman Allah Faktulul musyrikina haitu wajatumuhum Bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian mendapati mereka yakni diterapkan sesuai dengan yang zahir dari ayat ini? Maka jawabannya adalah kita akan mendengarkan beberapa rincian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adalah beliau menyebutkan bahwa peperangan itu di dalam Islam atau jihad itu sendiri di dalam Islam melalui empat tahapan. Beliau nyatakan tahapan yang pertama adalah marhalatul kafi anil qitali wa atwaluha wa daliluha al-ayatus sabiqah marhalah atau tahapan yang pertama adalah tahapan menahan diri dari kekejaman dan kejahatan orang-orang kafir. Dan tahapan ini kata beliau adalah tahapan yang paling panjang dari dakwah Rasul selama 23 tahun. 13 tahun Rasulullah diperintahkan untuk menahan diri. Diperintahkan untuk bersabar dan menutup mata dari kekejaman orang-orang kafir. Inilah yang kemudian Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat Ayat ini menegaskan bahwa tentang mereka-mereka yang tidak mau menahan diri terhadap kekejaman orang-orang kafir. Allah menyatakan, tidaklah engkau lihat kondisi orang-orang yang telah diperintahkan kepada mereka untuk menahan diri mereka, yakni dari kekejaman kaum Quraisy pada waktu itu. Wa aqimus salah wa atuz zakat dan hendaknya mereka mementingkan perkara sholat dan zakat diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Memperbanyak ibadah dan sabar menahan diri. Ini adalah tahapan terpanjang dari tahapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi sekian kekejaman dan penindasan. Kalau sekarang Usama bin Laden, Imam Samudra dan yang lainnya dengan puisi-puisinya, untuk menyentuh hati-hati muslimin dan membangkitkan emosi mereka menyatakan bayi-bayi Afghanistan yang telah terpenggal kepalanya wanita-wanita Palestina yang telah hilang kehormatannya Masya Allah disentuh emosi kaum muslimin untuk menggerakkan mereka berjihad Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mereka para teroris juga lupa bagaimana ketika keluarga Yasir ayah daripada Ammar bin Yasir disiksa bagaimana Bilal bin Abi Rabah ketika disiksa oleh kaum Quraisy untuk kembali kepada kekufuran tidak mampu mengucapkan apapun kecuali kalimat ahad ahad ahad ibu Ammar bin Yasir Sumayyah dibunuh dan ditombak kemaluannya. Apakah lupa kepada sejarah ini? Ketika sekarang para ulama ahli sunnah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersabar dan menyusun kekuatan iman, kekuatan tauhid, kekuatan sunnah, kekuatan ibadah, dan tidak gegabah di dalam menyikapi, menyikapi kaum kafir kaum teroris khawarij menuduh para ulama itu sebagai ulama-ulama pun penjilat dan munafik. Ulama-ulama pemerintah. Ulama-ulama yang tidak mengerti tentang kepedihan umat Islam. Ulama-ulama yang tidak memiliki solidaritas Islam. Dan berbagai macam tuduhan terhadap para ulama rabbaniin ahli sunnah di masa ini maka semestinya anda wahai Usama juga menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tidak memiliki solidaritas Islam. Kenapa? Ketika Bilal bin Abi Rabah disiksa, seorang Bilal yang telah mau beriman, mau bertauhid mengikuti dakwah Rasul, Ternyata Rasulullah tidak berbuat apa-apa menolong dan membebaskan Bilal. Dan beberapa orang yang bersama Rasul Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya juga tidak memiliki solidaritas Islam, tidak mengerti kepedihan yang dirasakan oleh Bilal. Ketika keluarga Yasir disiksa, Rasulullah hanya mengeluarkan ucapan sabran adu yasir, sabran adu yasir Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Bersabarlah. Kalau ini diucapkan di masa ini, maka kaum teroris pun akan mengucapkannya apa cuma sabar, sabar, sabar eh, ngomong tok. Mana itu ukhuwahnya? Mana itu kecemburuannya? Munafik, nggak mau jihad, ini yang ada. Silahkan tuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan menuduh sebagai penakut. Berarti Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang ada pada masa itu. Yang mereka tanpa khilaf, tanpa ada sedikit keraguan pun. Jauh-jauh beribu-ribu kali keberaniannya dibandingkan para teroris khawarij. Apalagi teroris khawarij masa ini. Habis ngebom sembunyi-sembunyi lari dari satu gua ke gua yang lainnya. Habis menyelukan resolusi jihad, memuji-muji pengeboman terhadap WTC, sehingga yang menjadi korban adalah negara Islam satu-satunya di muka bumi yaitu Afghanistan kata Usama bin Laden. Karena negara Islam satu-satunya di muka bumi hanya Afghanistan, yang lainnya adalah kafir maka rontoklah satu-satu negeri satu-satunya negara Islam ini. Kalau Anda wahai Usama adalah seorang mujahid, seorang pahlawan yang besar sebesar imamah Anda, maka semestinya Anda mengaku dan menyerahkan diri. Ini saya Usama tangkap dan bunuh saya. Saya yang bertanggung jawab. Jangan rakyat Afghanistan yang dijadikan korban. Jangan daulah Islamnya satu-satunya. Ya, dalam tanda kutip. Tanda kutip. Yang dijadikan korban. Anda di satu gua, di pom sini, lari sana, masuk gua sini, turun gunung sana, naik gunung sini. Ya, kayak tikus dikejar kucing. Jihad seperti ini. Mujahid gak punya harga diri. Gak punya wibawa dikejar-kejar kayak gitu. Sekali muncul di televisi Jazirah, muncul kasih fatwa, hilang lagi. Kayak hantu. Nah. Apa ini jihad yang seperti ini? Apa ini jihad? Mujahid kok menunggu amnesti, menunggu gerasi, menunggu ini, keringanan hukum. Bukan itu mujahid. Berhukum dengan selain hukum Allah katanya. Oh ya ini kan darurat kata mereka. Oh jadi bagi kalian ada darurat. Bagi muslimin dan para penguasa nggak ada darurat. Cukur jenggot. Nah, dan seterusnya. Benar-benar membuat gambaran mujahidin. Itu persis seperti gambarannya para pengecut. Membuat gambaran jihad itu tak ubahnya seperti gertakannya para preman. Tahu para preman kalau menggertak? Ya. Premanisme itu katanya Jamarto hanya bisa dikalahkan dengan premanisme. Jadi kalau gertak-gertak juga gitu. Ini. Siapa ya, Ustaz Jamarto? Ya. Istilah khusus. Nah salah satu bibah di masa ini. Nah, komentator bodoh di masa ini. Nah, jadi ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Lah, kita akan dengarkan bagaimana para ulama menjelaskan ayat-ayat tersebut. Ayat ini sebagai marhalah pertama yaitu ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Marhalah kedua marhalatul izin bil qital min ghairi amrin bih tahapan pemberian izin pemberian izin diizinkan mau perang ya silahkan monggo tapi nggak diperintah nggak terus perang <clears throat> enggak mau perang silahkan ini marhalatul izin tahapan yang kedua ودليلها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam Tirmizi serta An-Nasai rahimahumullah Ibnu Abbas menyatakan lama ukhrijan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah qala Abu Bakar akhraju nabiyahum Ketika Rasulullah sudah diusir dari Mekah oleh kaum Quraisy, Abu Bakar menyatakan mereka telah mengusir nabi mereka. Kemudian Abu Bakar menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un layahlikunna Pasti mereka akan binasa. Ini pernyataan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sudah diusir, Abu Bakar memahami suatu perkara menunjukkan kefasihan beliau langsung menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un layah likunna pasti pasti mereka akan binasa kemudian tanazalat turunlah ayat Al-Qur'an setelah itu udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir telah diizinkan bagi mereka-mereka yang terdolimi untuk berperang dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menolong mereka diizinkan kemudian fa'araftu saya sayakunu qital Abu Bakar kemudian memahami setelah ayat ini turun coba lihat ini sahabat murid Rasul ini ketika ayat ini turun ayat di dalam surat Al-Hajj Ayat ke-39 Udzina lilladzina udzina lilladzina yuqataluna biannahum dulimu. Telah diizinkan bagi pihak-pihak yang diperangi oleh orang-orang kafir, dizalimi oleh orang-orang kafir untuk melawan mereka. Maka setelah ayat ini turun kata Abu Bakar, aku faham bahwa setelah ini akan terjadi peperangan. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, "Fahiya awwalu ayatin nazala fil qital." Ayat di dalam surat Al-Hajj 39 ini kata Ibnu Abbas adalah ayat pertama yang turun tentang peperangan. Tetapi masih bersifat apa tadi? Izin, bukan perintah. Marhalah yang ketiga, tahapan yang ketiga marhalatu qitali man qatalal al-muslimina wal kaffi an ghairihim yaitu tahapan memerangi pihak-pihak yang memerangi kaum muslimin dan menahan diri dari pihak-pihak kalangan orang-orang kafir yang belum memerangi kaum muslimin. Masya Allah, ilmiah kan ya. Tidak sembrono, tidak carut marut. Perintah memerangi orang-orang atau pihak-pihak orang kafir yang telah memerangi umat Islam. Yang belum memerangi dilarang untuk diperangi. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, "Waqatilu fi سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Perangilah di dalam jalan agama Allah ini pihak-pihak yang telah memerangi kalian dan jangan kalian melampaui batas. Melampaui batas ekstremitas ekstremisme itu tidak dibenarkan dalam Islam. Allah menyatakan wala ta'tadi. perangin mereka pihak-pihak yang telah memerangi kalian tetapi jangan melampaui batas. Ada batasan-batasannya. Ini tahapan ke ketiga, keempat. Marhalatu qitali kulli kafirin hatta yuslima. Tahapan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau masuk Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatih. Kalau yang sebelumnya tadi surat Al-Baqarah ayat 190. Maka pada tahapan keempat ini adalah surat Al-Fatih ayat yang ke-16 Allah menyatakan tuqatilu lahum au yuslimun. Kalian perangin mereka orang-orang musyrikin itu atau mereka mau masuk Islam. أو يعطي الجزية وهم دليل صاغر صاغر atau kalau nggak mau Islam membayar jizyah membayar uang jaminan keamanan dari daulah Islamiyah dengan mereka menyerahkan sendiri dengan tangannya nggak boleh diwakilkan tolong tetangganya ini ya upetinya saya tolong kirimkan ke kantor ini nggak nggak boleh datang sendiri-sendiri menyerahkan nih dengan penuh kerendahan ini marhalah keberapa keempat. Dalil tentang ini adalah surat Taubah yang tadi saya bacakan. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون perangilah mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir serta tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya serta tidak mau beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab sampai mereka mau membayar jizyah dengan menyerahkannya sendiri dengan penuh kerendahan dan hina dina ayat ke-29 dari surat At-Taubah Inilah empat tahapan. Lalu apa kaitan tahapan pertama dengan kedua, kedua dan ketiga dan keempat? Hizbiyun Khawarij menyatakan bahwa tahapan pertama, kedua, dan ketiga ini semuanya sudah dimansuhkan. Sudah di hapuskan hukumnya tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang apa? Perang global. Di mana saja Anda mampu berperang, perang. Di mana saja Anda mampu membuat kerusuhan, buatlah kerusuhan itu. Nah, ini menurut mereka, menurut orang yang seleranya siapa yang tahu? Masya Allah tapi sudah baca ya. Eh, katanya Imam Samuda memang selera saya demen yang ribut-ribut dan berbau kematian. Ya suruh ikut sirkus saja. Kan gitu. Suruh jadi preman ikut sirkus. berbau kematian kan enak jalan ditampar tali. kalau jatuh ya mut, mati. Nah, barakallahu fikum. Ikut cross balapan sepeda motor atau apa ya Hasilnya. Ini demen yang ribut-ribut dan berbau kematian. Tapi ahli sunnah itu demen yang hak dan riba Allah dengan penuh ilmiah. Ini ahli sunnah. Nah, bagaimana penjelasan para ulama? Mari kita dengarkan apa yang dinyatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam menyikapi empat tahapan tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala Qala innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrati al ibtida'i bil qital. Wa kana al kuffari hina idin muharrama. Wa huwa min an nafs bi ghairi haqq. Sesungguhnya kaum muslimin pada awal Islam sebelum hijrah dilarang untuk memulai peperangan. Dan pada masa itu hukum membunuh seorang kafir atau membunuh kaum kafir adalah haram hukumnya pada masa itu. Di masa Rasulullah masih di Makkah sebelum hijrah memerangi orang kafir kata Syekhul Islam pada waktu itu hukumnya haram. Dan pembunuhan orang kafir pada pada waktu itu tergolong jenis pembunuhan yang batil yang tidak didasari dengan alasan yang hak. Kama iya. qala ta'ala sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum." Tidaklah engkau lihat wahai Muhammad kondisi orang-orang yang telah diperintahkan untuk menahan diri yakni dari kekejaman orang-orang kafir. Surat An-Nisa ayat ke-77. Kemudian Pernyataan Syekh Islam ini tadi diucapkan dalam kitabnya As-Sarimul Maslul jilid yang kedua halaman 208. Kemudian beliau melanjutkan mengucapkan ucapannya yang berikutnya wa hadza wajhun hasanun daqiq fa innal asla anna damal adami ma'sumun la yuqtalu illa bil haqq dan penjelasan tersebut pendapat tersebut di atas merupakan cara pandang yang baik tepat dan sangat teliti bahwasanya hukum asal darah Bani Adam darah manusia secara menyeluruh yang muslim ataupun yang kafir hukum asalnya kata Syekhul Islam adalah maksum ya. tidak boleh ditumpahkan yakni terjaga terlindungi siapa yang menyatakan ini sekali lagi kita ulangi siapa Syekhul Islam mungkin kalau saya bisa menyatakan ini sekarang ya, dan beliau punya website ya, akan dinyatakan munafik nggak mau jihad nah, atau apa masa tidak semua darah orang kafir boleh ditumpahkan berarti tidak semua air liur anjing najis nah ya memang betul atas madhab maliki yang nggak najis kan begitu ini kalau diucapkan pada masa kita hidup sekarang ini. Ternyata Syekhul Islam sudah menyatakan La yuqtalu illa bilhaq. Tidak boleh seorang kafir itu dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wa kana damul kafiri fi awal islam ma'suman bil ismatil asliyah wa biman'illahi al mu'minina min qatlihi. Dan darah orang kafir pada masa awal keislaman atau masa awal Islam ini adalah terjaga, terlindungi dengan hukum perlindungan asal. Hukum asal perlindungan darah-darah manusia. Dan tentunya yang kedua dengan dalil larangan Allah. Apa dalilnya bahwa Allah melarang membunuh orang kafir pada masa itu? Surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian beliau melanjutkan wa هؤلاء القوم كدم kadamil الذي قتله موسى Musa dan darahnya orang-orang kafir yang seperti itu yakni dalam kondisi terlindungi sama hukumnya seperti darah seorang kipti yakni pada masa Musa alaihissalam ada Bani Israel ada kipti Bani Israel ini dari kalangan kaum Nabi Musa Sementara Siti ini dari lawannya. di mana ketika suatu hari Musa membunuh orang Kipti tersebut. Allah ceritakan ini dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-13. Allah menyatakan wa dakhalal madinata ala ini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwih فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى faqadha alaih. Ketika Musa alaihissalam masuk ke sebuah kota, ternyata di saat, di saat penduduknya sedang lalai, Musa masuk ke kota tersebut tiba-tiba mendapati dua orang pria yang sedang berkelahi. Salah satu dari dua pria tersebut adalah dari kaum Musa, yaitu dari Bani Israel, dan musuhnya itu dari Hitsi. kemudian yang dari Bani Israel ini dari syiahnya Musa dari pengikutnya Musa meminta tolong menjerit-jerit untuk ditolong menghadapi lawannya ini akhirnya Musa memukul orang yang dari lawannya dari kaum Qibti itu dengan pukulan yang cukup dahsyat dan akhirnya dia meninggal dunia kematian. Lah, Ternyata membunuh seorang kafir kipti ini tergolong suatu kemaksiatan. Tergolong suatu pelanggaran. Apa buktinya bahwa ini adalah suatu pelanggaran? Musa alaihissalam menyesal. Menyesali pembunuhan tersebut. Padahal yang dibunuh itu kafir. Seorang kafir yang dibunuh itu. Siapa yang menyatakan ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ulama mujahid, bukan ulama qaidun. Bukan ulama-ulama yang duduk-duduk saja. Ulama besar yang hidupnya atau umurnya dihabiskan di tuhur muslimin, di perbatasan-perbatasan negeri-negeri muslimin dengan kaum kafir. Bukan duduk-duduk saja menulis, membaca halul batil, mengajar, menyampaikan ilmu, berperang. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Lah beliau menyatakan seperti ini. Ternyata Nabi Musa alaihissalam menyesal dan menyatakan qala rabbi inni zalamtu nafsi Faghfirli ya Allah sesungguhnya aku telah membolimi diriku berbuat kemaksiatan yaitu membunuh seorang jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh maka ampuni aku ya Allah ini penyesalan Nabi Musa ketika mati di dunia ketika setelah tragedi tersebut Nabi Musa minta ampun kepada Allah beristighfar. Padahal yang dibunuh kafir. Penyesalan ini tidak cukup sampai di dunia saja. Berlanjut sampai ke akhirat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis syafa'ah. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang syafa'ah di yaumul qiyamah. Bahwa umat manusia berdatangan kepada para nabi. Untuk berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah disegerakannya hisab. Datang kepada Nabi Allah Adam. Tetapi Nabi Adam mengemukakan uzurnya ketidakmampuannya. Begitu juga mereka datang ke Nabi Allah Nuh. Sama saja, Nuh juga menyatakan ketidakmampuannya dan mengungkapkan alasannya. Datang ke Nabi Ibrahim pun sama kondisinya. Hingga mereka datang ke Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa akhirnya menjawab dengan menyatakan, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma Ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wala ba'da. Wala yaghdab ba'dahu mithla. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini yang pada hari kalian memohon kepada aku untuk berdoa kepada Allah menyegerakan hisab ketahuilah sesungguhnya pada hari ini Allah telah marah dengan bentuk kemarahan yang belum pernah Allah marah sepertinya sebelum itu dan tidak pula pernah Allah akan pernah marah seperti ini pula sesudahnya apa alasannya? Nabi Allah Musa menyatakan, "Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi nafsi." Sesungguhnya aku telah membunuh seorang jiwa yang aku tidak diperintah oleh Allah untuk memerangi atau membunuhnya. Tidak diperintah oleh Allah untuk membunuhnya. Padahal itu kafir. Nabi Musa nyesel sampai ke akhirat nanti sehingga tidak semua darah orang kafir itu boleh ditumpahkan. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi ayat-ayat tersebut? Sebagiannya memerintahkan perang, ada yang perang dengan bersifat parsial, ada yang bersifat global, total seluruh dunia. Maka jawabannya adalah pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Sarimul Masrul yang kita sebutkan tadi. Beliau menyatakan, "Faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustad'afun atau fi waqtin huwa fihi mustad'afun falyamal bi ayati sabr was safahi amman yu'dhi Allah wa rasulahu min alladhina utul kitaba wal musyrikin maka kata beliau bagi kaum mukminin yang hidup di suatu daerah tertentu, di bumi tertentu, di mana dia di tempat tersebut mustadhaf dalam keadaan lemah, lemah dari berbagai macam sisinya, tidak memiliki kekuatan, atau hidup di suatu masa. Kalau tadi di suatu tempat. Kalau sekarang di suatu masa di mana dia lemah pada masa itu. Kaum mukminin dalam keadaan baik lemah di masa tersebut, maka kata beliau hendaknya mereka beramal mengamalkan, mengaplikasikan, menerapkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar. Nah, berarti Syekhul Islam memandang bahwa ayat-ayat yang memerintahkan menahan diri dan bersabar tidak mansuh. Tidak seperti para khawarij di masa ini. Nah, Syekhul Islam ini yang menyatakan. Kemudian beliau menyatakan setelah itu, hendaknya mereka mengamalkan dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan memaafkan terhadap pihak-pihak yang menyakiti Allah dan Rasulnya dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin sabar terhadap kekejaman Yahudi dan Nasara. Loh, sabar-sabar sampai kapan? Rakyat Palestina dipenggal, kepalanya. Isak tangis terdengar setiap hari. Bom-bom dan rudal-rudal Israel menyerang perkampungan muslimin. Ya pertanyaannya kembalikan kepada ulama jawabannya. Bukankah Syekh Al-Albani dan didukung oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz menasehati kaum muslimin di Palestina untuk mundur sejenak meninggalkan bumi Palestina untuk menyusun kekuatan karena muslimin dalam keadaan lemah. Wah, Albani ini memang murjiah, pengecut, penakut. Memang pantas karena selalu hidup di sekitar rak-rak buku dan tidak pernah mendengar desingan peluh. Penakut. Masa kita terus diperintahkan untuk meninggalkan Al-Quds? Diperintahkan untuk meninggalkan bumi yang suci, Palestina, yang ada Masjidil Aqsa di sana. Masya Allah. Coba nasihat yang ilmiah dibantah dengan bantahan yang penuh dengan jahil dan emosional. Loh kenapa kalau meninggalkan Masjidil Aqsa Palestina? Ada apa? Wah ini memang ulama-ulama pendukung kepentingan gerakan Zionisme Yahudi. Begitu ucapannya. Padahal tidaklah Masjidil Aqsa itu lebih mulia dibandingkan Masjidil Haram. Tidaklah bumi Al-Quds itu lebih suci, lebih mulia dibandingkan Al-Ka'bah. Bukankah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah di saat lemah menghadapi kekejaman tirani pemerintahan Quraisy diperintahkan untuk hijrah meninggalkan Ka'bah Makkah mana yang lebih suci dan kecintaan Rasul terhadap Mekah itu jauh-jauh jauh tidak bisa dibandingkan dibandingkan klaim cinta kalian terhadap bumi Palestina tapi jahil akhirnya karena tidak punya kekuatan melawan tan pakai batu. Nah, wah anu, Ustaz katanya ketika dilempar pakai batu tangnya bisa meledak. Uh, masya Allah. Nah, batu berisi TNT, wala batu berisi apa Nah, yakni cerita-cerita dusta ya ikhwan. Al-Hizbiyun kebiasaannya adalah berdusta dan bercerita kayak ceritanya suku Bidu. Nah, yang aneh-aneh, khayal. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan lemah. Akhirnya terpaksa sudah kehabisan pikiran dan tenaga, kehabisan akal, pakai bom bunuh diri. Ngebom satu bus. Kaum Yahudi mati 10-15 dari mereka. Besok Israel kirim tang dan pesawatnya, satu desa dihancurkan. Akal ya. ya Rupanya nggak pernah main catur. Kalau tadinya main catur, pinter dia akan mempertimbangkan langkah ke depan. Mau melepas kuda, dia mempertimbangkan lima langkah ke depan. Jangan-jangan ter saya dimakan. Suruh belajar main catur itu mestinya. Nah, ikhwani fiddin, azan ya Allah wa Inilah para sufahaul ahlam. Orang-orang yang dungu pemikirannya, pendek cara berpikirnya. Hancur mereka. Diminta dinasihati oleh Syekh Al-Albani. Mundur, mundur. Susun kekuatan iman. Tinggalkan kemaksiatan. Di Palestina yang pen, yang banyak dari kalangan umat Islam yang masih kalau mau merang menyerang Israel masih memegang jimat pergi ke kuburan wali siapa yang terkenal di Palestina itu. Mana mungkin Allah akan menurunkan pertolongan. Di tengah-tengah mereka ada kaum Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang meyakini bahwa matahari tidaklah terbit kecuali dengan izin Ali bin Abi Thalib. Mana mungkin Allah memberi pertolongan kepada mereka. Dinasehatin oleh Syekh Al-Albani mundur. Nasihat yang penuh dengan ilmu. Dan kasih sayang serta rahmat kepada kaum muslimin. Bukan hanya kalian tidak punya solidaritas Islam. Bayi-bayi menangis di penggal kepalanya. Ya karena punya kepentingan ideologi mereka. Ya. Ketika kaum muslimin di negeri Kuwait dibantai habis oleh tentara Saddam Hussein Al-Kafir. Dibantai. Mana suara kelompok Ikhwanul Muslimin? Mana suara Usama bin Laden? Mana suara Safar Al-Hawali? Pada tahun 90. Ketika tentara Saddam menyerang Kuwait. Para ibu dan ayah dikumpulkan di suatu tempat tertentu, kemudian bayi-bayi yang digendong oleh para ibu dan ayah tersebut ditarik oleh para tentara-tentara sedang yang bengis, dikumpulkan sendiri di hadapan para orang tua mereka, kemudian diambil satu bayi dipegang kakinya, dipukulkan kepalanya ke tang-tang baja, satu dua pukulan hingga moncot itu uh, otaknya. Selesai diambil satu anak kecil lagi di diputar dan dipukulkan kepalanya ke tang baja. Sekian bayi di hadapan ibu-ibu mereka sehingga mereka stres dan tidak jarang dari mereka yang akhirnya gila melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Ribuan anak diberondong dengan senjata di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibunya. Para ayah diperintah untuk menggali lubang. Kemudian diperintahkan untuk mengubur hidup-hidup anaknya oleh tentara Saddam Hussein yang melebihi kekejamannya dibandingkan kekejaman Hitler sekalipun. Mana Anda dan puisi-puisi Anda, wahai Imam Samudra? Memang ahli puisi, sejak sekolah masih senang menulis puisi. Nah, Barakallahu fikum. Ini nasihat seorang alim besar. Diperintahkan kaum muslimin untuk menahan diri Kemudian Syekhul Islam menyatakan wa amma ahlul quwa fa ma ya'maluna bi ayatil qital. Dan sementara kaum mukminin yang memiliki kekuatan hendaknya mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang. Dengan ini kesimpulannya bahasa Islam tidak menganggap ayat-ayat yang sebelumnya itu mansuh, tidak menganggap tahapan-tahapan yang pertama dan kedua itu tahapan yang mansuh Begitu juga pernyataan Al-Mufassir Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Pernyataan Al-Mufassir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Tapi sayang Imam Samudra licik. Licik sekali. Di satu waktu, di salah satu tulisannya dia menyatakan bahwa Al-Imam Ibn Kathir Asyafi'i. Nah, seorang mufassir. Wah, wah dipuji sudah. Pujian setinggi langit. Kalau bisa lebih langit, lewat langit lagi. Nah, Kemudian dia menyatakan dan referensi yang ada pada saya satu-satunya ketika saya menulis ini adalah tafsir Ibnu Katsir dalam hal tafsir. Itu pun sudah satu-satunya nggak jujur lagi, nggak amanah. Padahal gimana kalau ada 4-5 buku tafsir? Satu aja nggak jujur. Ibnu Katsir membantah pendapat yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang sebelumnya itu mansuh. Nah, Ibnu Qayyim pun sama. Mungkin kalau mereka-mereka ulama ini tadi hidup di masa ini akan dituduh sebagai ulama munafik. Ulama penjilat dan yang lainnya. Maka sampai di sini kita tahu kesimpulan bahwa seruan perang global yang diserukan oleh Usama bin Laden dalam resolusi jihadnya adalah batil. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah serta tidak sesuai pula dengan pemahaman ulama mujahid dari kalangan ahli sunnah wal jamaah